Syaratnya kalam ada berapa? Empat. Yang pertama ayakuna lafzan. Wathani ayakuna مركبا والثالث أن يكون مفيدا والرابع أن يكون موضوعا آه بالوضع العربي أن يكون نعم موضوعا بالوضع العربي ما معنى كونه لفظا apa maksudnya لفظ berlafat ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah berlafat maksudnya yaitu adanya suara di mana suara itu uh, mengandung di dalamnya sebagian huruf hijaiyah huruf hijaiyah itu yang alif bata sampai akhir seperti apa lafaz Ahmadu yaktubu. Naam. Murakkaban ma murakkab? ما معنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر itu tersusun dari dua kata atau lebih seperti apa dua kata Muhammadun musafirun tiga kata ya bulugul mujtahidul majda ya bulugul mujtahidu al majda nam nam Ma makna kaunihi mufidan? Diamnya seorang pendengar dari Itu yahsuna suqutul mutakallim alaih bihaithu la yamqas as-sami'u muntadhira li syai'in akhar. Itu diamnya seorang si pembicara yang enggak baik di mana si pendengar tidak lagi menunggu suatu sesuatu yang lain. Coba contohkan yang mufid. Yang mufid, contoh kalam yang mufid. Contoh mufidan, nah. Banyak sekali mufidan. Ja'a Muhammadun idza hadaral ustadu ansatat talamid ya. Yang tidak mufid seperti apa? Idza al ustadu, ya idza ja'a Muhammadun. Ini belum mufid namanya. Karena masih ngambang apabila datang Muhammad. Kenapa? Idza al mudarris ketik apabila datang Pak guru. Nabda'u durusana. Ah, baru kita mulai pelajaran umpamanya. Nah. Kemudian ma makna kauni mawdu'an ay bil la ah, arabi maksudnya al alfadhu an takuna al alfadhu al musta'mala fil kalami min al alfadh allati wadatha al arabu lid dilalati ala ma'na min al ma'ani. Itu adanya lafaz yang digunakan pada pembicaraan adalah di antara lafaz yang diletakkan digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan terhadap satu makna di antara makna. Naam. Kemudian di sini disebutkan anwaul kalam. Nah, ada yang diintiqad anwaul kalam. Yang benar apa? Sebagian mengatakan anwaul kalimah. Dari sisi mana anunya? Kenapa dikatakan ini keliru? Kalau kita katakan anwaul kalam, karena ketika beliau mendatangkan pembagian yang beliau maksudkan, dia mengatakan ismun. Maka ketika kita katakan isim, coba datangkan isim, dia akan katakan masjidun umpamanya. Muhammadun. Ini kalam atau kalimah? Ini kalimah. Ya. Ini apakah? Kalimah bukan kalam. Nah, karena di antara syarat kalam nanti dia murakkab. Sebentar cuma satu kata. Ya. Naam. Toib. Jadi yang benar kita katakan ini apa? Kata beliau Sahib Al-Hulal Az-Zahabiyah mengatakan yang benar kita katakan an hadha taksim lil kalimah wa laysa lil kalam. Pembagian ini adalah pembagian kalimah bukan kalam. Dipahami ini akhwan dari sisi mana anunya? Eh, kekeliruannya. Pembagiannya pembag nah, Ketika di, beliau katakan aksamul kalam, pembagian kalam. Yang pertama apa? Is ismun. Coba contoh ke isim masjidun atau Muhammadun. Nah sekarang masjidun ini kalam atau kalimat? Pertama antum harus tahu kalam. Bahwa kalam itu harus tersusun dari dua kata atau lebih. Sementara masjid cuma se satu. Nah, apa itu kalimat? Kalimat definisinya kaulun mufrad, ucapan tunggal. Berarti ini pembagian apa? Kalimat bukan pembagian kalam. Mam. Qala rahimahullahu taala Baca kita masih ada murja ini. Ma ma'ana ma huwa al-ismu? Al-ismu lugatan. Ma ma'ana apa maknanya isim? Bagus nih besok kita di situ ya. Tidak terangin, ha? Panas juga kita pindah aja lah. Gelap kemudian enggak ada kipas anginnya. Dekat-dekat sini ya. Banyak nyamuk. طيب ah. Nah, terang juga lagi pas angin. Baik. Ma huwa al-ismu lugatan wa istilahan? Ma dalla ala musamma. Al-ismu lugatan ma dalla ala musamma. wa fi istilahin nahwiyin kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri yang tidak terikat tidak gandengan dengan waktu tidak terkait dengan waktu seperti apa nahwu Muhammadin Muhammad kemarin Muhammad sekarang juga Muhammad besok juga Muhammad Muhammad tidak berubah tidak terikat dengan apa Wah, waktu 6 Wal fi'lu lughatan istilahan man yujib. Bayangkan ini. Ma huwa al fi'lu lughatan wa istilahan? Al fi'lu lughatan al hadas. Apa arti al hadas? Satu yang baru, baru. Kenapa fi'il dikatakan baru? Karena selalu berubah-ubah maknanya. Ketika berubah bentuknya, berubah wasannya, berubah pula makna maknanya. Ada makna madhi, makna mudhari makna apa e, mustaqbal makna apa e, al-hal wa makna al-mustaq mustaqbal naam طيب واصطلاحا كلمة دلت على معنى bi ahad al azminati thalatha kata yang menunjukkan terhadap maknanya sendiri dan dia terikat gandengan terikat terkait dengan salah satu waktu di antara tiga waktu. Tiga waktu mana itu? Waktu mau lampau, kemudian al-hal waktu sekarang, kemudian wal mustakbal waktu yang akan datang. Nah, karena maksudnya setelah si pembicara berbicara. Seperti apa? mau Maudhi katabah. Yang sekarang hal tubuh Yang akan datang uktub. Hanya perintah menulis setelah si pembicara berbicara. Uktub. Menunjukkan akan datang. Baik. Qala rahimahullahu taala wal fi'lu ala thalathati anwa'in Ma'udin wa mudari'un wa amrun. Asalnya ini ma'udiyun ya. Kemudian didatangkanlah tanwin iwat namanya. Ya, karena ya-nya dijatuh, jatuhkan. Berat kalau dikatakan maudiyun. Langsung dikatakan maudin. ya. Baik. Jadi wal fi'lu ala thalathati anwa'in dan fil itu terbagi menjadi tiga bagian. maudin, wa mudhari'un wa amrun. Fi'il ma'di, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il ma'udi, ya kata kerja bentuk lampau, mudhari kata kerja bentuk sekah, bentuk sekarang ya ataupun bisa juga menunjukkan akan datang. Tinggal dilihat korinanya. Nah, kalau dikatakan al-ana ya umpama iya. Sin, saupa menunjukkan akan akan dah datang. Nah, wamrun ya perin perintah. Nah. Jadi bedakan fi'il as-salasa dengan al-asmida as-salasa. Bedakan waktu, tiga waktu, madhi, al-hal, mustaq, mustakbal. Tapi kalau fiil kata kerjanya tiga, maudi, mudhari, amr. kalau dikatakan sebutkan tiga waktu. Jangan sampai mengatakan maudi, mudhari, amr, keliru. Tapi kita katakan maudi walhal wal mustakbal. Sebutkan tiga fiil, baru kita katakan maudi, maudin, mudhari'un wa wa amrun. Baik. قال فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستكبر واشترك واشترك نعم في الماضي ما دل على حدث apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian hadas kejadian Wakafis zaman zaman di kabla zaman kalum yang terjadi di waktu si si si, si sebelum uh, si pembicara berbicara. Itu maksudnya makanya seperti itu. Madalla ala hadafin ya apa menunjukkan terhadap suatu perbuatan kejadian waqa fi zaman alladhi qabla zaman takallum yang terjadi di waktu si sebelumnya si pembicara ber, berbicara. Nahu bah. Ketika saya katakan kata betul, saya telah menulis. Berarti saya sudah menulis sebelum saya ber, berbicara. Wa memahami. Kharaja keluar, Sami aman dengar. Abu Sora melihat, takallama berbicara, wastakbara meminta ampun, washtaraka bersekuh, bersekutu berserikat. Wal mudari'u ma dalla ala hadafin. Ma dalla ala hadafin Itu apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian ya yaqau fi zamani takallum, ya kau fi zaman takallum yang terjadi pada saat pembicara berbicara atau ba'da ataupun setelahnya. Jadi mudhari ini kemungkinan waktu sekarang atau akan datang. Itu apa mudhari? Mudhari. Bagaimana kita tahu? Ya ditinggal dilihat. Umpama dia katakan nahu yaktubu. Umpama yaktubul an. Muhammadun yaktubul an. Muhammad sedang menulis saat ini. Berarti hal ya. Muhammadun saufa yaktubu. Muhammad kelak akan menulis umpamanya. Pak akan datang. Nah, Muhammadun tubuh Muhammadun sayusafir. Wa saufa yusafir. Hanya bedanya sin menunjukkan waktu yang dekat, kalau saufa waktu yang jauh. Ya. Nah, masa antum katakan ana sausafiru gadan. Besok saya akan berangkat. Jangan katakan saufa usafiru badan. Bukan. Saufa usafir ba'da umpama ba'da syahrin. Seakan musafir setelah satu bulan kemudian. Mungkin bisa kita kata saufa. Tapi kalau sin waktunya menunjukkan waktu yang dekat dibandingkan dengan sau saufa. Maaf. Karena huruf yang sedikit menunjukkan dekat, sin eh, apa yang banyak saufa menunjukkan waktu yang yang lama. Baik. Jelas ya? Nahu yaktubu wa yafhamu wa yahruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastakfiru wa yastariku. Jadi fi'il mudhari menunjukkan dua waktu. Waktu sekarang ataupun yang akan datang. Dari mana kita tahu apakah sekarang atau akan datang? Tinggal dilihat korinanya. Tanda-tandanya. Kalau dia ada kalimat al-ana berarti saat itu. Kalau umpama dia katakan sin berarti sudah dekat. Dia katakan sofa berarti mungkin agak masih lah lama. Nah. Kalau wal amru wal amru adapun amr fi'il amr kata kerja perintah ini madalla ala hadafin. Madalla ala hadafin. Ini apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian, perbuatan yutlabu husulu yang dituntut terwujudnya, terjadinya sesuatu perkara itu ba'da zaman takallumi setelah waktunya si pembicara berbicara nahu uktub nahu uk uktub nahu uktub tulislah wafham pahamilah wakhruj keluarlah wasma dengarkanlah wansur tolonglah watakallam berbicaralah stakfir mohon ampunlah washtarik berserikatlah ini perintah. Nah. Nah. Tapi ya, ikhwan, wal amru ma dalla ala hadatsin yutlabu husulu ba'da zamanit takal takallum dan perintah itu adalah apa-apa yang menunjukkan terhadap suatu hal, perkara, kejadian kah perbuatan yang dituntut terwujudnya ya setelah si pembicara berbicara setelah waktunya si pembicara ber, berbicara maaf Qala rahimahullah Wa ammal harfu wa ammal harfu fa huwa fil at-tarafu. Harf secara bahasa taraf. Ya, huruf namanya taraf. Apa artinya taraf? Ujung. Itu secara bahasa. Taraf u, ujung. Ya sehingga karena dia ujung ya makanya diakhirkan dia penyebutan penyebutannya. Nah, karena kadang huruf ini kadang kalanya kita tidak butuh. Ya, kadang mencukupkan fiil dengan isim itu sudah bisa membentuk satu apa? kalam. Ibaratnya huruf ini paling pelengkap. Paling pelengkap pada sebagian keadaan. Wa illa kadang kalanya fiil isim ya. Sudah sudah cukup. Isim dengan isim cukup. Muhammadun musafir. Ya. Darabtu Zaidan. Sehingga huruf dikatakan huruf ujung. Ah, karena apa? Dia tidak termasuk dalam ah, pokok. Ya. Kalam. Karena kadang kalanya orang bisa membuat kalam tanpa ada huruf. Huruf maksud di sini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang memiliki mak makna. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini wal harfu ja'a li ma'nan. Ya, fi'lun wa ismun wa harfu ja'a li ma'nan. Wa harfu ja'a imannya huruf yang mendatangkan makna. Artinya bukan huruf hijaiyah, bukan huruf seandainya pada e, bahasa kita bukan huruf ABCD, bukan. Nah, tapi masuk huruf yang memiliki makna. Kalau istilah Hinduha, adapun secara istilah kalimat dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kata yang menunjukkan makna fi ghairiha pada selainnya. Apa maksudnya pada selainnya? Bahwa huruf itu dia bisa memiliki makna ketika digabungkan dengan satu kata kalimat yang lainnya. Dia tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Nanti kita tahu oh ini min artinya ibtida. Oh ini min artinya littabi'ud. Berasa sebahagian. Kapan itu? Ketika sudah ada kalimat yang lain digabungkan kepadanya. itu min al baiti. Artinya bidayah itu khuruj awal ya, setaranya dari rumah. Itu min apa? Menunjukkan apa? Permulaan. Ya, kadang kalanya bisa bermakna min tadi tabidiyah sebahagi, sebagi sebagian Wa minan nasi dan se, di antara manusia, tidak, semua manusia. Ya, nah. Min ditabiud Ini yang dimaksud kalimatun dallat ala ma'anan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan pada makna pada selainnya. Artinya huruf itu tidak bisa mendatangkan arti makna kecuali dia digabung dengan kata kalimat yang lain. Nahu min. Fa inna hadzal lafza sesungguhnya lafaz min ini kalimatun dallat ala ma'nan. Kata yang menunjukkan pada makna bahwa ibtidak maknanya ibtidak Wa makna dan makna ibtida yang artinya permulaan dari kalimat min ini layatimu tidak akan mungkin sempurna hatta tudamma ila hadhil kalimati ghaira sampai digabungkan kalimat ini kepada selainnya sampai digabungkan kalimat ini kepada selainnya fataqulu zahabtu minal bait saya berangkat dari ruh, rumah berarti min di sini artinya ibtida permulaan saya star saya berangkat dari ruh rumah bukan tabi'id sebahagian saya berangkat sebagian dulu, tidak cocok. Ya. maaf kalau zahab tu minal baiti masalah Jadi perhatikan, seandainya minto di situ min. Tidak kita tidak tahu apa artinya min. Ya, dia tidak memiliki makna. Beda kalau umpama tadi Zaidun sudah menunjukkan makna sendiri. Ya, menunjukkan maknanya pada diri dirinya sendiri. Doraba juga juga menunjukkan bagi begitu. Cuman bedanya kalau pada fiil terkait dengan waktu kalau isim tidak. Tapi kalau huruf ketika kita katakan fi atau min, tidak ada maknanya. Sampai ada kata yang lain yang digabungkan dengannya. Ini dia maksudnya tadi, dia adalah oh, na'am kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Buat kata yang menunjukkan pada makna pada selain selain dari huruf itu. ia tidak bermakna huruf itu sendiri. Dan nanti ada kata kalimat yang lain yang diikutkan disambungkan dengannya baru memiliki mak makna. Amfilatun lil ismi, contoh-contoh isim. Kitabun, qalamun, dawatun, tinta, kurrasatun, buku tulis, jaridatun, jarida, bisa berenak. Eh, jarida bisa bermakna apa? Biasa koran, bisa pula bermakna jarida, pelepah. Jarida. Khalilun, bisa bermakna teman. Salihun, mungkin nama orang, atau orang salih, Imran, nama orang warakatun kertas sab'un binatang buas himarun keledai zi'bun zi'bun eh, apa namanya ini musang Hah? apa serigala nam serigala zi'b serigala namirun harimau pahadun pahat singa ya burtukala burtukala jeruk Kam Jenis buah, buah-buahan Narjisatun. Ya zahir juga sejenis tanaman. Wardatun, wardah, uh, bunga, mawar. Haulai, oleh mereka ini. Antum, ya. Ini semua apa? I, isim. amfitat Amfiratun lil fi'li safar yusafiru safir. Qala yaqulu qul amina ya'manu iman. Radiya yarda irda Sadaqa yasduqu usduq. ijtahada ijtahidu ijtahide istakbara istakbir istakfir amfilatun lil harfi min ila an ala illa lakin inna an bala bal qad saufa hatta lam la lan law lamma la'alla la ma lata laita in summa au ya ikhwan wallahu a'lam subhanakallah astagfirullah wa atubu ilaik